akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk perantara antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membahas panjang lebar tentang pembahagian doa, pembahagian permintaan. Kita katakan bahwa doa dan permintaan terbagi kepada lima. Yang pertama yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah doa yang disyariatkan. Permintaan yang disyariatkan adalah ketika kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan banyak hadis memerintahkan kita untuk berdoa langsung kepada Allah tabaraka wa taala. Namun kebiasaan orang-orang musyrikin menjadikan sesuatu perantara antara mereka dengan Allah. Mereka tidak langsung kepada Allah. Mereka jadikan sesuatu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Terjebaklah mereka dalam beberapa hal. Pertama, doa yang kedua, orang kafir banyak terjebak di dalam berdoa kepada orang yang sudah wafat. Meminta kepada orang yang sudah dikuburkan Dan itu tidak boleh. Dan inilah kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy yang sangat banyak yang diingkari dengan pengingkaran yang bersangatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak boleh kalian meminta kepada sesuatu selain Allah walaupun hanya dengan alasan agar kemudian tempat kalian meminta itu menyampaikan permintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga, permintaan yang ketiga yang juga tidak bahagian daripada doa yang tidak boleh adalah berdi, berdoa dan meminta kepada orang yang hidup tapi dia tidak ada di hadapan kita. Dia lagi jauh, tidak boleh. Karena itu pasti dengan penuh keyakinan bahwa orang tersebut memiliki pendengaran yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, seperti Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendengar dari tempat yang sangat jauh. Tabaraka wa taala. Dan itu tidak boleh diyakini kepada seorang makhluk. Dan kemudian terjebak juga orang ke dalam doa dan permintaan yang keempat <coughs> meminta dan berdoa kepada orang yang hidup yang ada di hadapannya tapi yang dia minta sesuatu yang tidak boleh dikerjakan dan tidak sanggup dikerjakan oleh manusia yang hanya dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam poin 2, 3 dan 4 ini semua adalah kesalahan. Ya, dan bisa-bisa sampai kepada jenjang kesyirikan. Di poin yang kelima, doa dan permintaan yang dibolehkan. Permintaan yang dibolehkan adalah permintaan kepada seorang makhluk yang hadir di depan kita, hidup hadir di depan kita. Yang kita minta adalah sesuatu yang sanggup dia kerjakan. Kita telah panjang lebar kemarin. Kita pindah kemudian kepada lanjutan daripada kitab ini. Kita sudah katakan bahwa mereka orang-orang musyrikin Quraisy yang kepada mereka Nabi Muhammad diutus oleh Allah langsung berhadapan dan kepada manusia secara umum secara risalah tapi yang langsung dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah orang Quraisy. Mereka menjadikan sebahagian makhluk-makhluk perantara antara mereka dengan Allah. Perantara antara mereka dengan dengan Allah. Apa yang mereka katakan? Yaqulun, mereka orang-orang Quraisy itu mengatakan Nuridu minhum taqarruba ila Allah. Yang kami inginkan adalah yang kami inginkan daripada mereka sebenarnya bukan merekanya. Yang kami inginkan adalah Allahnya. Kami ingin takorub kepada Allah. Kami ingin mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami memohon kepada mereka, kami meminta kepada mereka, bukannya apa-apa. Meminta agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Itu yang kami minta. Sebenarnya tujuan kita sama. Kamu meminta langsung kepada Allah, kami juga ingin dekat kepada Allah. Tapi kami melalui mereka hanya sekedar melalui. Sebenarnya tujuan kita sama, sama-sama ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalian langsung mengerjakannya sesuai dengan keyakinan kalian, kami melalui mereka. Kami melalui mereka. Nuridu minhum, kami ingin dari mereka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kami kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum indahu dan yang kami inginkan, kami menginginkan syafaatnya mereka di sisi Allah. Syafaat artinya pertolongan. Kami ingin mereka menolong di sisi Allah, menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikerjakan oleh orang-orang Quraisy mereka menjadikan sesuatu sebagai perantara antara mereka dengan Allah dengan niat ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah dan dengan niat orang-orang yang menjadi perantara antara mereka dengan Allah itu itu yang berfungsi untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Mithlul malaikah mereka menjadikannya seperti malaikat. Mereka jadikan malaikat perantara antara mereka dengan Allah seperti Isa mereka jadikan Nabi Isa perantara antara mereka dengan Allah. Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Wa unasun. Wa unasin ghairihim minas salihin. Dan orang-orang lain yang umumnya berasal dari orang-orang saleh. Kembali lagi kita kepada poin kita yang dahulu bahwa mayoritas kesyirikan adalah dalam bab cinta yang berlebihan kepada orang saleh. Sungguh orang-orang Quraisy telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Nabi Isa alaihissalam perantara antara mereka dengan Allah dan itu dilakukan oleh sebagian orang. Bagian agama yang kita ketahui Maryam juga dan orang-orang soleh lainnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingkari ini. Yang dilakukan oleh umumnya orang Quraisy. Kalaulah orang-orang terpandang seperti malaikat, seperti Nabi Isa, orang-orang mulia, orang-orang saleh, seperti malaikat adalah orang-orang yang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang malaikat bal ibadum mukramun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Itu yang dijadikan perantara oleh orang Quraisy antara mereka dengan Allah itu pun diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apatah lagi orang-orang yang lain yang derajatnya tidak sama dengan derajat Nabi Isa dan derajatnya tidak sama dengan derajat Maryam. Dan derajatnya tidak sama dengan derajat para malaikat. Maka tidak boleh lagi dijadikan lebih daripada para malaikat. Maka ibadah yang mereka persembahkan kepada malaikat agar malaikat malaikat mendekatkan ini mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang mereka berikan kepada malaikat, kepada Nabi Isa, kepada orang-orang saleh, agar orang saleh tersebut menyampaikan permintaan tersebut kepada Allah, inilah kesyirikan yang hakiki. Dan ibadah mereka itu permintaan mereka kepada orang yang sudah wafat daripada orang saleh untuk memberikan mengangkat doa itu langsung kepada Allah itu dianggap sebagai ibadah yang telah mereka persembahkan kepada selain Allah. Allah menganggapnya sebagai ibadah yang telah diselewengkan, yang seharusnya diberikan langsung kepada Allah, malah mereka berikan kepada sesuatu selain Allah. Dan apa yang dikerjakan oleh orang Quraisy tersebut menjadikan orang Quraisy adalah orang-orang kufar. Menjadikan orang Quraisy adalah orang-orang kufar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk mendakwahi mereka, mengangkat mereka daripada ke kezoliman daripada kesyirikan ini. Dan mereka dianggap orang-orang yang tidak Islam dan mereka dianggap orang-orang yang kufar mereka dianggap orang-orang yang sudah keluar dari jalur agama yang hak mereka orang-orang yang berhak untuk diperangi, kemudian hartanya menjadi ghanimah, anak dan keturunannya menjadi rampasan perang. Inilah akidah orang musyrik dahulu dan sekarang. Ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah. orang-orang Nasrani ketika mempersembahkan permintaan mereka kepada Nabi Isa alaihi salam menurut keyakinan mereka agar kemudian Nabi Isa mendekatkan mereka kepada ilah yang lebih tinggi dan lebih berkuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah 116 bahwa mereka telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Mereka telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah 116 Allah berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Dan ingatlah nanti ketika Allah akan berkata kepada Isa bin Maryam, "Apakah benar engkau telah berkata kepada manusia, wahai Isa, jadikan aku dan ibuku dua tuhan selain Allah?" Maka Nabi Isa akan menjawab, "Qala subhanak." Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada hakku untuk membicarakannya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Seandainya aku pernah mengucapkan itu, pasti engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau tahu apa yang ada di diriku dan aku tidak tahu apa yang ada di dirimu. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha mengetahui seluruh yang gaib. Pendekatan diri kaum Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam agar Nabi Isa mendekatkan mereka kepada Allah dihitung sebagai mereka telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Bahkan menjadikan hukum seluruh hukum dan halal bergantung kepada seseorang menjadikan hukum bergantung kepada seseorang itu dianggap sebagai ibadah kepada orang tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah bercerita tentang mereka-mereka yang telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ada yang tahu di surat berapa ayat berapa? Hah? Atau bah? Ayat 31. atau bah ayat 31 Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Wal Masih ibn Maryam. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, Rab, Rab, Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka menjadikan Masih, Al-Masih Nabi Isa Al-Masih Ibn Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Ketika turun ayat ini, ketika turun surat Taubah 31 ini, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Seorang sahabat bernama Adi bin Hatim, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang sebelum masuk agama Islam pernah berada di agama Nasrani. Datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, Wahai Nabi, rasanya tidak pernah kami beribadah untuk pendeta itu. Rasanya kami tidak pernah beribadah untuk pendeta. Kenapa di dalam ayat ini kita dikatakan, kami dikatakan orang umat umat Nasrani dikatakan menjadikan pendeta mereka Tuhan? Rasanya nggak pernah. Kalau Nabi Isa mungkin ya, karena Nabi Isa sudah semikian larut mereka di dalam masalah. Tapi ini pendeta. Pendeta di, mereka telah menjadikan pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Dulu waktu kami di agama Nasrani kami tidak pernah menjadikan, kami tidak pernah beribadah kepada mereka. Kami tidak pernah menjadikan ibadah kami untuk mereka, tidak pernah. Kata Rasulullah SAW, bukankah ketika mereka menghalalkan sesuatu, kalian ikut menghalalkan semuanya? Apa yang mereka apabila mereka mengharamkan sesuatu, kalian haramkan semuanya. Penghalalan pengharaman kalian hanya tergantung kepada pendeta kalian tersebut. Betul atau tidak? Betul kata. Kalau gitu iya. Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah yang telah mereka lakukan kepada pendeta mereka. Maka ibadah Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah sesuatu yang harusnya milik Allah untuk Allah semata diberikan kepada suatu selain Allah. Itulah syirik. Tidak boleh orang mengharamkan kecuali kalau Allah sudah mengharamkan. Tidak boleh orang menghalalkan kecuali kalau Allah sudah menghalalkan. Karena menghalalkan suatu dan mengharamkan suatu itu mutlak milik Allah. Tidak boleh makhluk punya andil dan campur tangan dalam masalah itu. Oleh karena itu tidak boleh menghalalkan sesuatu tanpa dalil dan tidak boleh mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Karena itu adalah milik Allah dan kita hanya mengikuti Kemudian ketika itu diberikan kepada sesuatu selain Allah dianggap sebagai syirik oleh Allah dalam surat Taubah 31 dan dianggap sebagai mereka telah menjadikan pendeta mereka Tuhan. Hanya itu saja. Yang halal apa yang dihalalkan oleh pendeta. Yang haram apa yang diharam oleh pendeta. Nggak tahu. Yang luar situ yang nggak tahu. Yang penting itu saja. Halal dan haram tergantung apa yang dia katakan. Kalau ada seorang muslim menjadikan ustadznya, kuyainya, buyanya seperti itu, yang boleh adalah apa yang dibolehkan Pak Yai. Yang tidak boleh, apa yang tidak dibolehkan Pak Yai. Telah sama dia dengan apa yang dilakukan oleh Nasrani kepada pendeta mereka. Maka perlu kita cermat tentang syirik ini. Perlu kita cermat tentang syirik agar kita tidak terjerumus. Perlu kita tahu bahwa sesuatu yang hanya boleh milik Allah perlu kita tahu supaya kita tidak terjebak ke dalam syirik. Ini yang seperti ini boleh tidak diberikan kepada makhluk? Atau ini adalah mutlak milik Allah, murni milik Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah dan tidak boleh diberikan kepada yang lain. Karena memberikan sesuatu yang sebenarnya hanya boleh diperuntukkan untuk Allah, diperuntukkan kepada makhluk, itulah kesyirikan. Dan ketika itu terjadi, Sungguh kita telah menjadikan ia adalah tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu artinya menjadikan sesuatu tandingan dan sekutu bagi Allah. Syirik. Sebenarnya ini untuk Allah kita berikan kepada sesuatu selain Allah. Kepada Allah juga, kepada sesuatu selain Allah juga. Kita telah menjadikan antara Allah dan sesuatu ada persamaan. Maka tidak boleh. Jadi di sini kita perlu mengerti benar yang syirik itu kenapa dikatakan syirik dan kenapa itu bisa menjadi syirik. Dan sebenarnya benangnya sangat jelas yaitu sesuatu yang harusnya hak Allah berikan kepada Allah dan jangan berikan kepada satu selain Allah. Ketika itu kita selewengkan dan kita berikan kepada selain Allah, maka terjadi kesyirikan. Kita perlu tahu kesyirikan Ikhwani wa akhwati supaya tidak terjebak ke dalamnya. Ya. Karena orang yang tidak tahu kesyirikan bisa jadi mereka terjebak ke dalam syirik tersebut. Maka <clears throat> Kita katakan tadi bahwa malaikat, Nabi Isa, Maryam dan orang soleh-soleh lainnya itu yang dijadikan oleh orang Quraisy perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah agama musyrikin yang sesungguhnya. Adapun agama yang lain itu agamanya kufar, orang kafir. Antara kufar dengan musyrik terjadi perbedaan. Orang musyrik dia tidak lepas daripada dia tidak lepas daripada mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Daripada mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas. Adapun orang kufar tidak ada makna Allah itu tidak ada bagi mereka. Sehingga ketika kita melihat mereka yang ada pada mereka adalah Brahma, Wisnu yang seperti itu sebuah keyakinan-keyakinan yang mereka buat sendiri, tidak ada hubungannya dengan syariat, tidak ada sedikit pun dalam syariat dan tidak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah pencipta langit dan bumi itu tidak ada. Ini orang kufar. Adapun orang musyrik lebih halus. Mereka menginginkan sesuatu dari Allah. Niat utama mereka kepada Allah namun terjadi penyelewengan. Namun terjadi penyelewengan. Maka syirik halus. Hati-hati. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang pergi ke dukun dan orang-orang yang lain, dia mengatakan seperti yang pernah ditanyakan kepada kita, sebenarnya tujuan kami itu Allah. Dia mengatakan, sebenarnya keinginan kami itu kepada Allah yang kami harapkan mendatangkan rezeki itu Allah kok. Enggak, kami enggak kami enggak percaya, enggak enggak mengatakan bahwa mereka yang mendatangkan rezeki. Kami enggak mengatakan bahwa cincin-cincin ini yang bisa mendatangkan rezeki. Kami tidak mengatakan keris-keris ini yang bisa mendatangkan rezeki. Kami tidak mengatakan ini, tidak. Allah yang mendatangkan rezeki itu. Namun melalui khasiat cincin ini. Namun melalui bapak ini. Namun kenapa harus melalui? Pertanyaannya kenapa harus melalui? Tanyakan kepada mereka-mereka yang pergi ke paranormal, ke dukun, berbuat syirik seperti itu. Mereka mengatakan, kami sebenarnya sama sama kalian. Keyakinan kami penuh bahwa Allah yang menurunkan rezeki itu. Tetapi kan untuk minta kepada Allah itu butuh. Gitu. Coba lihat hampir seluruh diskusi kita bersama mereka selalu inti akhirnya Allah tidak bisa memberikan langsung. Allah memberikannya melalui orang yang mereka inginkan dan melalui benda yang mereka inginkan, melalui zat yang mereka yakini, melalui sesuatu yang mereka yakini akan mendatangkan. Apa bedanya antara ini dengan kesyirikan orang Quraisy? Mereka langsung kepada Allah Subhanahu wa taala mereka meyakini itu datang dari Allah tapi melalui sesembahan selain Allah tadi. Melalui malaikat, ada yang melalui orang-orang saleh, ada yang melalui yang lainnya. Persis. Kalau orang muslim, orang yang bertauhid, dia langsung hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu dan itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah inginkan. Ibadah kita langsung serahkan kepada Allah langsung berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang Allah inginkan daripada seluruh hambanya. Itu yang paling Allah inginkan daripada hamba-hambanya. Jangan Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan dengan sesuatu apapun. Tapi kalau kita harus melalui perantara, lalu mereka kemudian memberikan argumentasi berikutnya dengan mengatakan, apa bedanya antara kami dengan kalian? Kalian toh juga pergi berobat ke dokter kemudian kalian meyakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Kalian pergi ke dokter dan kalian meyakini yang menyembuhkan itu Allah. Kami pergi ke mereka dan kami meyakini yang melapangkan rezeki kami itu Allah. Apa bedanya? Subhanallah. Lihat ketika orang telah diberikan kesyirikan, sering dia dibutakan dengan permasalahan. Padahal perbedaannya jelas. Perbedaannya bahwa datang kepada orang-orang dukun seperti itu itu terlarang dalam syariat. Dan datang berobat kepada orang yang ahli ramuan datang berobat kepada orang yang ahli ramuan itu diperintahkan oleh syariat. Itu diperintahkan oleh agama. Dan dokter sekarang adalah ahli ramuan. Kalau dokter-dokter dulu ramuannya daripada ramuan-ramuan alami atau yang sering kita sebut sekarang dengan herbal, daun ini campur daun itu, tambah ini, direbus sekian lama, buah ini tambah buah itu akan menghasilkan yang seperti ini. Itulah dan sekarang istilahnya sudah macam-macam. Ya. Ini mengandung apa? Mengandung ini, ini, ini. Yang ini, ini bermanfaat untuk ini, ini, ini. Ini untuk bermanfaat untuk ini, ini, segala macam. Itu sebenarnya ramuan. Maka dokter sekarang Persis dengan apa yang terjadi di zaman para di zaman Nabi dan para sahabat, orang-orang yang mengerti ramuan-ramuan kesehatan. Ramuan-ramuan kesehatan. Itu disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzalalahu dawa'an fatadawau. Allah tidak pernah menurunkan penyakit, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan obatnya. Maka berusaha kalian mencari obatnya. Mencari obatnya kemana kita cari? kepada orang yang mengerti obat-obatan. Kepada orang yang mengerti obat-obatan. Kalau kita yakini bahwa kalau tidak dengan dokter nggak sembuh, nah di situ baru kesyirikan terjadi. Kalau kita meyakini dokter itu yang memberikan kesembuhan kepada anak kita, di situ kesyirikan terjadi. Dan biasanya mereka yang datang kepada paranormal dengan penuh keyakinan seperti itu tidak akan sama dengan bagaimana kita datang kepada dokter. Kita hanya minta resep dengan dia. Iya kan? Kadang-kadang resepnya itu pun Kadang-kadang resepnya itu pun tidak kita makan. <coughs> Karena dia yang mengerti obat-obatan. Dan kalau sanggup sebenarnya, kalau sanggup sebenarnya yang terbaik itu adalah kembali kepada obat-obatan yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala alias obat-obatan alamiah. Itu yang terbaik. Karena banyak sekali para dokter, para orang-orang yang ahli dalam farmasi mengatakan bahwa keberadaan obat-obat yang sekarang yang berpakai pakai zat-zat kimia itu malah malah mengandung unsur efek yang luar biasa nanti kalau dibiasakan. Ya sehingga mereka mereka kata mereka, kami baru akan makan kalau terpaksa. Nah, kalau ya seperti itu keadaannya dan itu telah dibicarakan oleh orang banyak, maka punya nilai tidak amanah ketika memang kita suruh orang memakannya sementara kita sebenarnya tidak mau memakannya. Seharusnya kalau dia adalah obat yang sangat bermanfaat, tentu yang pertama kali memakannya itu dokter. Kan begitu kan? Oleh karena itu, kalau memang seperti itu keadaannya, maka kita menganjurkan yang terbaik. Yang terbaik adalah memakan obat-obat alamiah untuk kesehatan. Itu yang terbaik. Ya, dan Nabi mengajarkan dua obat. Yang pertama hijamah berbekam dan yang kedua minum madu. Nabi mengajarkan berbekam dan minum madu. Dan Nabi juga menyatakan bahwa di dalam habbat sauda terdapat obat segala macam penyakit kecuali kematian. Maka melakukan ini dan dan merutinkan ini, rutinkan haba sauda atau rutinkan madu atau rutinkan kita berbekam, maka itu sangat lebih baik. Sangat lebih baik insyaallah taala. Dan akan terasa orang-orang yang merutinkan itu akan terasa manfaatnya dan sudah banyak yang <coughs> yang menyatakan bahwa itu sangat bermanfaat sekali yang dulunya pusing-pusing dengan rajin berbekam hilang ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang mengatakan itu adalah obat. Melenceng kita dari masalah, kita lanjutkan. Ketika orang-orang musyrikin menyatakan bahwa kami sebenarnya tidak mereka yang kami tuju, kami menuju Allah, kami menginginkan dari Allah. Tapi mereka itu hanya sebagai perantara, hanya kami ingin mereka menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, menolong mengangkatkan doa, menolong maka ketika itu terjadi di kalangan Quraisy dan mereka telah berbuat syirik, Allah utus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadan. Ketika orang Quraisy melakukan itu, Allah utus kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujaddidu din abihim Ibrahim alaihi salam yang memperbaharui kembali agama ayah mereka Ibrahim alaihissalam. Karena di Mekah asal usulnya adalah agama yang datang dari Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Rasulnya adalah Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi Ismail dan terus agama tersebut bertahan di kota Mekah sampai dirusak oleh siapa? Siapa? Amr bin Luhai sampai dirusak oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia yang pertama merusak agama Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Mekah dan itu berkelanjutan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad mengembalikan manusia kembali kepada agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ibrahim seperti yang kita bacakan dalam surat Syuara pada kesempatan yang lalu ayat 80 Alladhi wa idza maridtu fahuwa yashfin yang ketika kalau aku sakit hanya dia Allah dialah Allah yang bisa menyembuhkan wa yukhbiruhum Nabi Muhammad memberitahu kepada mereka anna hadza taqarrub bahwasanya mendekatkan diri dengan cara yang seperti ini kepada Allah wal i'tiqad keyakinan yang seperti ini mahdu haqqillah murni hak Allah la yasluhu minhu syai'un li ghairillah tidak boleh ada sesuatu daripada masalah ini diberikan kepada sesuatu selain Allah Nabi memberitahu kepada mereka hal tersebut. La limalakin muqarrab. Tidak boleh diberikan kepada malaikat yang paling dekat sedikit pun dengan Allah dengan malaikat yang paling dekat sekalipun dengan Allah. Walali nabiin mursal, tidak boleh diberikan kepada nabi yang pernah Allah utus, fadlan an ghairihim, apatah lagi orang lain. Hal-hal yang hanya boleh diberikan kepada Allah tidak boleh seorang makhluk pun mendapatkannya. Hanya boleh diberikan langsung kepada Allah Malaikat yang paling dekat kepada Allah tidak berhak menerimanya. Nabi yang pernah Allah utus di permukaan bumi jadi rasul tidak berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila diberikan itu kepada selain Allah, fahamlah kita telah terjadi kesyirikan. Kalaulah Nabi dan Rasul tidak bisa melakukannya, tidak bisa menyembuhkan penyakit, tidak bisa melapangkan rezeki. Nabi dan Rasul tidak bisa membuat kita menjadi orang yang bisa melihat, bisa berjalan di udara, bisa begini, bisa dan begitu dan yang lainnya dan beliau sendiri tidak mampu memiliki itu. Lalu siapa orang-orang manusia sekarang ini yang dianggap sebagai wali oleh manusia? Yang kemampuannya diyakini luar biasa, melebihi para nabi dan para para rasul. Subhanallah. Dan itu diyakini oleh sebagian manusia. Wali-wali Allah katanya. Padahal sebenarnya wali Allah itu adalah orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa bukan wali Allah. Yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan berhenti daripada larang Allah. Dan sebenarnya siapa di antara kita sekarang ini yang wali Allah tidak ada yang tahu. Siapa di antara kita sekarang ini yang wali Allah tidak ada yang tidak ada yang tahu. Itu rahasia, itu gaib. Kalaulah saya tahu, kalaulah saya tahu bahwa saya wali Allah, selamat tinggal pengajian. Selamat tinggal Al-Qur'an. Saya sudah wali Allah, mau apa lagi? Wali Allah. Sudah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin surga Allah karena orang yang paling yang sangat dicintai oleh Allah. Sudah habis. Al-Qur'an habis salat habis yang lainnya. Dan itulah yang diyakini oleh sebagian kelompok dalam agama Islam. Mereka kalau sudah sampai kepada jenjang dan sudah menjadi wali, nggak ada sholat, nggak ada baca Quran, boleh yang tidak boleh, halal yang tidak halal, dan yang lainnya. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya inti daripada salat itu adalah mengingat Allah. Itulah hakikat daripada salat. Kalau sudah ingat Allah, sudah salat kita namanya. Sudah mengingat Allah, sudah salat kita namanya. Maka dia cukup duduk sebentar ingat Allah udah dia sudah selesai salat. Karena dia meyakini bahwa dia sudah sampai kepada level tertentu dalam agama Islam. Siapa yang memberikan jaminan? Label Anda wali Allah itu siapa? Dari mana datangnya? Siapa yang memberikan stempelnya? Anda wali Allah dan Anda berhak begini, berhak begitu dan segala Siapa yang memberikannya? Tidak ada yang bisa memberikan. Berarti wali Allah atau tidak wali Allahnya seseorang itu ada dalam ilmu gaib. Lalu dari mana Anda tahu anda Andalah wali Allah? Apa apa dasarnya? Sehingga kemudian Anda Anda berhak untuk tempat orang minta berkah, minta orang di, diusap kepalanya, tempat orang ber, ber, berebut dalam air mandinya, air wudhunya, sisa air minumnya diperebutkan dan orang betul-betul ingin sekali memegang tangan Anda menciumnya karena diyakini bahwa dalam memegang tangan Anda dan mencium bisa mendekatkan diri kita kepada Allah lebih soleh, kita lebih bisa berkah dan segala macam. Dari mana datangnya ini? Dan bahkan mereka-mereka yang seperti ini tidak jarang ditemukan adalah orang-orang yang mengabaikan syariat Islam. Karena keyakinan mereka tadi, mereka sudah sampai kepada level tertentu, tidak perlu lagi syariat Islam itu dikerjakan. Subhanallah. Seolah-olah mereka lebih soleh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad manusia yang paling saleh, manusia yang paling bertakwa. Kesolehannya, ketakwaannya karena rajin mengamalkan syariat Islam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang paling rajin, tidak ada yang lain lebih rajin daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau salat sampai bengkak kakinya. Beliau berpuasa sallallahu alaihi wasallam. Beliau berinfak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah. Beliau peduli kepada anak yatim, orang-orang miskin. Beliau kerjakan semuanya sehingga beliau mendapat derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kesolehan seseorang membuat dia tidak perlu salat, tidak perlu sedekah, tidak perlu infak, tidak perlu yang lainnya, maka yang pertama kali tidak perlu di permukaan bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang pertama kali tidak perlu lagi salat. Karena kewaliannya di sisi Allah sudah pasti. Betul tidak? Bukan sekedar wali lagi Nabi Muhammad. Lebih daripada wali. Sudah Nabi. Lebih daripada Nabi. Sudah Rasul. Lebih daripada Rasul. Lima Rasul yang paling utama. Lebih daripada itu. Dari yang paling utama. Nabi Muhammad yang paling utama di antara lima Nabi tersebut. Lima Rasul yang mulia tersebut. Nabi Muhammad yang paling paling utama. Nabi Muhammad yang mengatakan saya yang terbaik dari seluruh manusia dan tidak ada kesombongan di dalamnya. Lalu kenapa Nabi Muhammad yang di atas derajat wali masih tetap sholat? Masih tetap tahajud? Masih tetap qabliyah, ba'diyah, rawatib? Masih tetap duha? Nah, di sini setan mereka datang lagi. Mengan mengatakan seperti ini itu nabi dan dan rasul. Itu nabi dan rasul. Sebenarnya nabi dan rasul itu tidak perlu lagi salat Karena mereka adalah jenjang orang soleh yang sudah tidak butuh yang seperti itu. Tidak butuh syariat itu tidak butuh mereka. Loh, kenyataannya, nah disinilah rahasianya. Disinilah hakikatnya itu terjadi. Nabi melakukan itu agar dicontoh oleh orang-orang yang belum sampai kepada jenjang jenjang hakikat. Agar dicontoh oleh orang-orang. Jadi Nabi melakukan seperti itu semata-mata untuk dicontoh oleh kita-kita. Sebenarnya dia nyaman tidak butuh. Tuh, setannya datang lagi. <coughs> Subhanallah. Ikhwani wa khawati fidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Kalaulah dengan cara yang seperti ini tidak boleh diterima oleh seorang nabi dan seorang rasul, tidak boleh diterima oleh malaikat yang paling mulia di sisi Allah, maka manusia setelah itu lebih tidak berhak lagi untuk mendapatkannya. Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan kesembuhan. Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan berkah. Nabi Muhammad tidak bisa. Kalaulah Nabi Muhammad bisa mendatangkan itu, maka orang yang paling dia cintai secara biologis adalah pamannya Abu Talib akan menjadi orang yang nomor satu dalam agama Islam tapi ternyata tidak Tadi itu sudah disampaikan bagi yang mendengarnya di radio kita ulang kembali dalam surah Al-A'raf 188. Dalam surah al Araf ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah Katakan wahai Muhammad Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada kita Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita Sampaikan wahai Muhammad Katakan kepada mereka La amliku nafsi naf'an wala dharran illa ma Allah. Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan mudarat. Artinya ada manfaat aku ambil, ada mudarat aku tolak. Enggak bisa. Aku tidak menguasai itu. Aku tidak memilikinya. Illa masya Allah mudarat dan manfaat yang datang silih berganti dalam hidup ini adalah murni apa yang Allah inginkan. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, apatah lagi untuk orang lain. Nabi Muhammad SAW tidak mampu menolak mudarat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Itu Nabi Muhammad. Siapa di antara kita yang yang berani meyakini ada orang yang melebihi itu? Oh, bapak ini sudah bisa ini. Bapak ini bisa membuat rezeki kita berlipat ganda. Bapak ini bisa membuat restoran kita terhalang dari mara bahaya. Bapak ini bisa begini, bapak ini bisa begini, kiai ini bisa begini, buaya ini bisa begini. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul termulia, manusia paling bertakwa kepada Allah mengatakan disuruh oleh Allah untuk mengatakan katakan aku tidak memiliki manfaat dan mudarat aku tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diriku apalagi untuk kalian aku tidak bisa menolak dari diriku mudarat dan apalagi untuk kalian untuk kalian walau kuntu alamul ghaiba seandainya aku tahu yang gaib sehingga aku bisa mengambil manfaat dan menolak mudarat lastaksartu minal khair aku akan memperbanyak kebaikan untuk diriku wa ma dan aku tidak akan ditimpa oleh sesuatu yang tidak tidak nyaman dan tidak baik Buktinya dalam hidupku, dalam hidup Nabi Muhammad terjadi hal-hal yang tidak nyaman itu. Mudarat itu datang kan? Nabi Muhammad luka. Nabi Muhammad difitnah. Nabi Muhammad istrinya dituding. Nabi Muhammad dipukuli orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih kotoran-kotoran unta ketika sholat. Ada yang Nabi Muhammad tahu yang gaib Bagaimana kita perang Uhud? Enggak usah, enggak usah. Perang Uhud kita kalah nih, enggak bisa. Jangan, jangan pergi perang Uhud. Nih kita nanti kalah nih. Kalau Nabi Muhammad tahu yang tahu yang baik. Kalau kita pergi nanti saya luka. Gigi saya akan rontok, kaki-kaki saya akan ber, ber, berlumuran darah dan akan mati Hamzah akan wafat, yang lain akan wafat. Jangan-jangan kita nggak usah pergi. Subhanallah. Gak seperti itu. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi Muhammad tahu yang gaib, Nabi Muhammad tidak akan pergi ke Taif. Sehingga dilempari oleh orang-orang orang-orang Taif. Dan tidak ada yang menyambut seruan dakwah di Taif itu. Satu orang pun tidak ada. Kalau Nabi Muhammad tahu yang gaib untuk apa Nabi Muhammad pergi ke sana? Pergi hanya sekedar untuk dilempari oleh orang-orang Taif. Mending kalau yang melemparinya kepala desa dan yang lainnya. Yang lempar itu orang-orang bodoh, anak-anak kecil disuruh melempar. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sedih luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya apalagi untuk orang lain, tidak bisa menolak mudarat dari dirinya apalagi untuk orang lain. Lalu siapa Anda? Oh saya wali. Oh, mantap. Lebih daripada Nabi Muhammad. Subhanallah. Nabi Muhammad yang sudah jelas manusia yang di yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan itu. Kalau tidak salah lagi dalam surat jin masih ada Dalam surat Jin ayat 21. Qul la amliku lakum darra wa la rasyada. Apa terjemahannya itu? Surat Jin ayat 21. Katakan bahwa aku tidak memiliki memiliki untuk kalian dharran mudarat wala rasyada. Rasyada apa itu artinya? Sini sini. Pak. Katakan wahai Muhammad aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Kebaikan diartikan ya. Rasulullah bisa hidayah, bisa kebaikan, bisa. Aku tidak bisa menolak mudarat dari kalian dan aku tidak bisa mendatangkan untuk kalian kebaikan. Gak bisa. Katakan wahai Muhammad, aku tidak bisa menolak mudarat dari kalian. Coba lihat. Kalau tadi dari Nabi Muhammad, sekarang dari kalian. Aku tidak bisa menolak mudarat daripada kalian. Dan aku tidak bisa mendatangkan kebaikan untuk kalian. Mau menambah rezeki kalian, aku nggak bisa. Mau melapangkan usaha kalian, aku nggak bisa. Mau menaikkan karir kalian tidak bisa. Mau menyembuhkan penyakit kalian tidak bisa. Oh, ada wabah di, di, di pohon korma kalian mau dihilangkan. Dihilangkan wabah dari dari masyarakat nggak bisa. Ada penyakit datang mau saya singkirkan dari dari nggak bisa. Aku tidak memilikinya. Karena dalam akidah itu hanya milik milik Allah. Hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang mampu maka meyakini ada orang yang memiliki hal yang seperti itu adalah kesyirikan. Karena akidah yang seperti itu mutlak hanya boleh hak Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita perlu mengetahui mana yang tauhid dan mana yang syirik dan faham kita dengan kondisi yang seperti ini dengan poin ini insya Allah memberikan kita gambaran yang jelas mana yang tauhid dan mana yang syirik dan orang yang tidak jelas poin poin ini bagi dia dia akan terseret ke dalam syirik dengan penuh keyakinan bahwa dia sedang mendekatkan dirinya kepada kepada Allah. Dia merasa mendekatkan dirinya kepada Allah padahal dia terseret di dalam kesyirikan. Dan itu yang terjadi kepada kafir Quraisy. Mereka merasa sedang mendekatkan diri mereka kepada Allah, sebenarnya mereka terseret ke dalam kesyirikan dan oleh karena itu Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata para ulama, bahkan kesyirikan orang zaman sekarang ada yang melebihi kesirikan orang Quraisy. Ada yang melebihi kesirikan orang Quraisy. Orang Quraisy kata Allah di dalam Al-Qur'an, mereka dalam waktu lapang mereka menyekutukan Allah. Tapi datang masa-masa di mana mereka kesempitan, hilang ingatan mereka kepada, kepada seluruh berhala-berhala syirik tadi. Mereka langsung beribadah kepada Allah. Faida rokibu fil fulki. Apabila mereka sedang mengendarai kapal dan kapal itu diombang-ambing oleh gelombang, da'awullaha, mereka langsung berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan ketaatan mereka langsung kepada Allah. Langsung Allah ingat lupa mereka kepada pada berhala-berhala, nama-nama orang Quraisy, nama-nama orang saleh tadi lupa mereka sudah. Ketika mereka terjepit, mereka tidak ingat kepada yang itu. Mereka ingatnya hanya kepada Allah. Falamma najahum ilal bar ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa mereka dan Allah selamatkan mereka sampai ke daratan lagi idahum yusyriku mereka kembali melakukan syirik. Orang Quraisy Allah katakan di saat lapang mereka berbuat syirik, di saat sempit mereka hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tentara Abraha datang, Ketika tentara Abraha datang dan tidak ada lagi kekuatan menurut logika manusia yang mampu menghadangnya, tahukah kita apa yang dilakukan oleh oleh oleh kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib? Dia naik ke atas bukit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang seluruh berhala yang di yang di samping Ka'bah itu, yang banyak itu. Hilang seluruh nama-nama orang saleh itu hilang. Langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abraha mengutus pasukannya lebih dahulu dan mengambil harta-harta yang ada di Mekah karena mereka akan dibombardir. Kemudian Abdul Muthalib datang kepada Abroha. Abroha tahu yang datang ini orang pemuka Quraisy, maka dia siap-siap untuk karena dia merasa bahwa bahwa e, orang ini pasti akan menegosiasikan tentang jangan dihancurkan Ka'bah dan yang lainnya. Ternyata Abdul Muttalib hanya minta untanya. Mana unta saya? Kamu telah mengambilnya secara paksa. Saya minta lagi. Heran Abroha. Katanya, aku akan menyerang Ka'bah. Kamu meminta untamu. Kata Abdul Muttalib, aku yang memiliki unta tersebut. Unta itu milikku. Sementara Ka'bah, rumah itu adalah milik Allah. Allah yang akan menjaganya, bukan aku. Itu Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya Ka'bah itu punya Allah. Rabbnya adalah Allah dan dia yang akan menjaga Ka'bah itu, bukan saya. Saya Rabbnya saya adalah pemiliknya unta, Rabbnya unta. Ana Rabbul Ibil. Wal baitu lahu Rabb yahmi. Rumah itu ada Rabb yang akan menjaganya. Aku Rabbul Ibil, aku pemilik unta. Jadi kata-kata Rob bisa diarahkan kepada uh, bisa diarahkan kepada Allah, bisa diarahkan kepada kepada selain Allah. Makanya kita katakan Rob itu adalah terjemahannya Tuhan, nggak ada masalah. Ya, kemarin pembahasan kita. Ana Rabbul Ibil, saya Robnya Ibil. Saya tuannya. Sementara rumah itu punya tuan, punya pemilik. Dia yang akan menjaganya, bukan aku. Itu orang Quraisy. Namun orang musyrik sekarang kata beliau ada para ulama di saat lapang mengadunya kepada selain Allah di saat sempit juga kepada selain Allah. Ya tentu tidak semua. Sehingga mereka mengatakan nah, ada orang-orang sekarang kesyirikan yang lebih parah daripada orang Quraisy. Ketika sempit perginya malah ke dukun, ke yang lainnya. Ketika lapang tidak ingat kepada Allah, berterima kasihnya kepada dukun dan yang lainnya. Itu kesyirikan. Allah taala alam Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan tanya jawab setelah salam Isya. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Alhamdulillahirobbilalamin.